بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام عليه وعلى آله وإخوانه صحابة أكاديم نور yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kita sekarang melangkah ke materi yang ke-10 yang kita beri judul mengusap khuf atau al-mashu 'alal khuffain. Islam agama kita agama yang sempurna senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dalam melakukan atau melaksanakan ibadah. Dan di antara kemudahan-kemudahan itu adalah disyariatkannya kepada kita al-mashu 'alal khuffain yaitu dibolehkan bagi kita mengusap dua khuf atau dua sepatu dan tentunya nanti akan kita definisikan apa yang dimaksud dengan khuf itu saja apakah cukup dengan sepatu dan sejenisnya dan kemudahan ini cukup kita rasakan terkhusus bagi orang-orang yang dalam perjalanan ataupun perempuan atau wanita-wanita kaum muslimin yang senantiasa menutup auratnya baik dengan sepatu ataupun kaos kaki dan ketika mereka memakai itu dalam keadaan suci maksudnya dalam keadaan berwudu kemudian mereka pulang ke rumah dan sulit bagi mereka untuk membuka kaos kakinya maka ada kemudahan dari Islam cukup bagi mereka untuk mengusap dua kaki atau dua kaos kaki tersebut, maka dengan itu sudah dianggap sempurna wudhunya. Ini merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyru'iyatul khuf disyariatkannya khuf ini berdasarkan as-sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Adapun dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak menjelaskan bagi kita dibolehkan mengusap khuf atau dua sepatu atau yang sejenis dengan itu. Sampai Imam Ahmad mengatakan, "Laisa fi qalbi al masyi syai'un fihi arba'una hadithan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya di, di dalam hatiku kata Imam Ahmad tidak ada keraguan tentang disyariatkannya al-mashu 'alal khuffain yaitu mengusap dua sepatu atau kaos kaki. Tidak ada keraguan kata Imam Ahmad. Kenapa? Karena ada 40 hadis lebih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan disyariatkannya al-mashu 'alal khuffain. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, di sini muallif mengatakan makna khuf. Apa itu khuf? Khuf adalah sesuatu yang dipakai pada kaki yang terbuat dari kulit disamakan juga dengan apa yang dipakai dari bahan linan, wool dan lain-lain. Istilahnya secara bahasa itu Maksudnya khuf itu biasanya sepatu yang terbuat dari kulit. Akan tetapi yang dimaksud dengan al masu al khufain khuf di sini adalah sepatu dan juga segala sesuatu yang menutupi kaki kita sampai dua mata kaki. Itu bisa kita masukkan dalam hukum khuf seperti kaos kaki. Tapi dengan syarat kaos kaki tersebut harus menutupi dari ujung jari kaki sampai dua matahari kaki. Ini yang dimaksud dengan khuf. Ada jenis yang sejenis dengan itu umpamanya kaos kaki. Akan tetapi tidak menutupi dua mata kaki ini tidak bisa kita masukkan ke dalam hukum khuf. Seperti juga sepatu. Banyak sepatu sekarang akan tetapi hanya menutupi di bawah dua matahari kaki. Jadi ini tidak bisa kita masukkan ke dalam definisi dan juga hukum khuf. Kemudian kita telah mengetahui makna khuf tadi. Segala sesuatu yang dipakai di kaki dan itu menutupi dua mata hari kaki. Kemudian apa pengertian al-mashu? Al-mashu adalah uh, dia diistilahkan dari kalimat al-masah itu dari bahasa Arab yaitu tangan yang dalam keadaan basah bergerak menyentuh sesuatu dan dalam hal ini yang disentuh dan diusap adalah khuf. Jadi tangan kita ini dibasahi dulu dengan air kemudian kita usapkan ke khuf sepatu atau kos kaki tadi diusapkan dan untuk bagaimana tata caranya nanti akan kita jelaskan. Yang jelas makna al-mashu beda dengan al guslu Kalau al guslu jelas mengalirkan air. Umpamanya guslul yadain, mengalirkan air ke kedua tangan umpamanya. Kalau al-mashu kita basahi tangan kita dan setelah kita basahi langsung kita usap ke sepatu. Beda halnya dengan al guslu Bisa al guslu kita tuangkan air atau kita alirkan air akan tetapi almasu mirip dengan almasu ala ras yaitu mengusap dua kepala mirip tidak langsung air kita uh, masukkan ke kepala kita seperti itu kemudian hukum mengusap khuf apa hukumnya hukum mengusap khuf adalah jais atau mubah dibolehkan bagi kaum muslimin baik laki-laki ataupun perempuan. Bila seseorang yang berwudu dalam mengenakan khub atau memakai kaos kaki dan sejenisnya, maka ia tidak perlu untuk membuka khufnya untuk mencuci kakinya. Bagaimana itu umpamanya? Seseorang ketika memakai khub tersebut dalam keadaan berwudu. Kemudian ketika batal wuduknya, dia mau berwuduk kembali. Dia tidak dianjurkan untuk membuka khufnya tadi, baik kaos kakinya, sehingga dia membasahi kakinya. Dan memang terjadi di sini perselisihan para ulama. Mana yang lebih afdol? Dia membuka khufnya atau tetap memakai khuf ketika dia berwuduk? Contoh, seseorang mau sholat zuhur, ketika masuk waktu sholat zuhur, dia mau berwudu. Ketika dia memakai khufnya, baik kaos kaki atau sejenisnya itu, dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan berwudu. Akan tetapi wudunya sudah batal dan sudah masuk waktu zuhur dia mau berwudu. Mana yang lebih abdul bagi dia? Apakah membuka khufnya atau tetap mengusap khufnya. Di sini ada perselisihan para ulama. Pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah kita lihat keadaan seseorang yang berwuduk tadi. Bagaimana dimaksud dengan keadaannya? Jika keadaannya dalam tidak memakai khuf, maka lebih afdol bagi dia untuk mencuci kakinya. Dan jika keadaan dia dalam keadaan pakai khuf, pakai kaos kaki atau sejenisnya, maka lebih afdal bagi dia untuk al-mashu alal khuffain yaitu mengusap dua uh, khuf tadi sepatu ataupun kaos kaki dan sejenisnya sebagaimana kita katakan tadi di sini muallif mengatakan juga ada banyak hadis yang menjelaskan tentang ini uh, seperti hadis sahabat yang mulia Mughirah bin Su'bah radhiyallahu anhu semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya Beliau berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersafar. Fa ahwaitu li anzi akhuffaih Maka saya berkeinginan untuk melepas dua khuf, dua sepatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah mengatakan fada'huma. Biarkan keduanya, maksudnya jangan dilepas kedua sepatunya tadi. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Sesungguhnya saya memakai kedua khuf saya, kedua sepatu saya itu dalam keadaan suci. Maksudnya suci di sini sepatunya juga suci dan kondisi Rasulullah ketika memakainya itu juga suci. Maksudnya suci dari hadas kecil. Famasaha alaihima. Kemudian Al-Mughirah mengatakan, maka saya melihat Rasulullah mengusap kedua sepatunya. Ini sangat jelas dalil yang sorih dari eh, amalan atau perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ini hukum al-khuf dibolehkan bagi kita. Kemudian kita akan membahas syarat-syarat dibolehkan bagi kita mengusap khuf. Syarat yang pertama kita ambil dari hadis tadi yaitu ketika memakai khuf tersebut kita dalam keadaan suci terlepas dari hadas kecil dan begitu juga syarat yang selanjutnya adalah khuf itu atau sepatu atau yang sejenisnya yang kita pakai itu harus juga suci tidak bernajis kalau bernajis tidak boleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di suatu saat beliau sholat mengimami para sahabat Eh, kemudian Jibril mengabari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di sepatunya itu ada najis. Kemudian Rasulullah melemparkan sepatunya dan diikuti oleh para sahabat. Karena memang benda najis tidak boleh kita bawa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus dalam keadaan suci. Suci dari najis dan suci juga dari hadas kecil ataupun hadas besar. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi kita katakan kita memakai khuf tadi harus dalam keadaan suci. Diri kita yang suci, kondisi badan kita harus tidak berhadas kecil ataupun berhadas besar. Syarat yang kedua, sepatu atau kaos kaki yang kita pakai tadi harus suci, bersih dari najis. Syarat yang ketiga, dibolehkan mengusap hub karena disebabkan oleh hadas kecil. Maksudnya, Eh, kita yang memakai khuf itu harus dalam kondisi hadas kecil. Kalau dalam keadaan kondisi hadas besar itu wajib kita buka dan kita harus mandi. Kemudian yang keempat mengusapnya dalam waktu tertentu. Maksudnya bagaimana itu? Mengusap khuf itu ada waktu tertentu yang sudah ditetapkan syariat Islam kepada kita. Yaitu bagi orang yang mukim yang tidak dalam perjalanan satu hari satu malam. Sedangkan bagi orang yang berperjalanan adalah tiga hari tiga malam. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Al Imam Muslim dalam kitab hadisnya adalah ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lil muqim. Rasulullah memberikan waktu kepada orang kaum muslimin yang ingin mengusap khufnya bagi musafir tiga hari tiga malam dan bagi orang yang tidak bepergian atau mukim maka satu hari satu malam. Ini diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dalam kitab hadisnya. Jadi kita dibolehkan mengusap khuf itu kalau kita kita lihat kondisi kita, kita musafir atau tidak musafir. Jika musafir maka tiga malam dan tiga hari. Jika musaf, tidak musafir, maka satu malam dan satu siang. Istilahnya satu hari, satu malam. Kemudian Mu'allib mengatakan di sini syarat yang kelima khub menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Khub menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Ini kita katakan bagaimana itu? Khub tadi harus menutupi bagian ujung kaki kita sampai matahari kaki. Kemudian di sini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan semuanya harus tertutup. Bagaimana itu? Jadi kalau kita menganggap kaos kaki umpamanya. Jadi kaos kaki itu harus menutup seluruh dari jari-jari kaki sampai matahari kaki. Jika ada yang bolong maka itu tidak sah. Ini pendapat sebagian ulama dan juga jumhur ulama. Akan tetapi wallahu alam perdebatan yang sangat panjang di kalangan para ulama pendapat yang paling kuat adalah dibolehkan bagi kita kaum muslimin memakai khuf ataupun kaos kaki sejenisnya yang bolong dan itu bukan menjadi syarat bagi orang-orang yang mau mengusap dua kaos kakinya atau sepatunya harus tertutup semua. Kenapa? Mereka berdalilkan bahwasanya dahulu para sahabat ketika berperang ataupun ketika berperang mereka itu memiliki sepatu ada yang bolong, ada yang atasnya bolong juga, ada yang bawahnya rusak. Akan tetapi mereka juga almasu al khuffain. Mereka mengusap kedua khuf mereka dan tidak ada dalil yang soreh datang kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk mengulangi wuduk mereka ataupun almasu al khuffainnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dibolehkan bagi kita memakai khuf atau yang sejenisnya kaos kaki yang bolong. Uh, akan tetapi kaos kaki tersebut masih menutupi dari ujung kaki sampai matahari kaki. Kalaupun ada sebagian di bagian itu ada yang bolong masih dibolehkan bagi kita untuk almashu alaihima atau mengusap keduanya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengatakan tadi hitungan atau masa bagi orang yang dibolehkan al-masu al-khuffain. Tiga hari, tiga malam bagi musafir, satu hari, satu malam bagi orang yang mukim. Bagaimana penentuannya? Di sini juga perselisihan di kalangan para fukoha. Ada yang mengatakan dimulai dari pertama batal wudhunya ada yang mengatakan dari pertama kali dia bersuci. Bagaimana itu? Satu pendapat mengatakan hitungan harinya dimulai pertama kali dia batal wudhunya. Bagaimana itu? Contoh, si fulan sholat subuh dan sudah berwudhu. Kemudian selesai sholat subuh, dia pakai khubnya. Maksudnya dia memakai khub itu dalam keadaan suci dan khubnya juga suci. Kemudian dia berangkat bekerja dan wudhunya belum batal. Kemudian jam 8 pagi wudhunya batal. Maka ulama yang berpendapat seperti ini, mereka menghitung mulai dari jam 8 pagi. Nah, dihitung mulai dari jam 8 pagi, kemudian besoknya jam 8, hitungan satu hari. Ini yang berpendapat bahwa dimulai hitungannya ketika pertama kali batal wudhunya. Akan tetapi saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat dan yang lebih yang lebih sorih dan yang lebih mendekati kepada kebenaran adalah dimulai hitungannya ketika awal pertama kali dia bersuci dan berwudu. Bagaimana itu? Sipulan solat subuh umpamanya. Dan setelah solat subuh dia pakai khubnya, baik kaos kaki dan sejenisnya. Kemudian jam 8 pagi wudhunya batal. Akan tetapi dia belum berwudhu sampai mau dekat zuhur. Ketika azan zuhur jam 1 umpamanya, dia pakai khuf. Dan berwudhu jam 1 tersebut, maka dimulai hitungannya adalah jam 1, bukan jam 8 ketika wudhunya batal. Jadi penghitungannya adalah ketika dia pertama kali berwudhu, bersuci yaitu jam satu tadi, kemudian besok jam satu itu hitungan satu hari. Inilah pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke bagaimana tata cara mengusap khuf. Bagaimana tata cara kita mengusap khuf. Di sini perlu kita perhatikan dalam hal ini bahwasanya mengusap khuf salah satu bentuk ibadah yang menguatkan akidah kita dan juga cara berpikir kita tentang syariat Islam. Bagaimana itu? Karena mengusap khub tata caranya itu tidak menggunakan akal. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada kita, kalau seandainya agama ini mayoritasnya menggunakan akal, masuk akal atau tidak masuk akal dalil itu baru diterima, maka niscaya mengusap khuf itu akan diusap bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Karena bagian bawahnya itu yang kemungkinan besar adalah yang mengandung najis. Maka dalam syariat Islam tidak seperti itu. Yang diusap adalah a'la ataupun bagian atas khuf tadi. Bagian bawahnya tidak disyariatkan. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari bagaimana tata cara mengusap khuf tadi. Tata cara mengusap khuf tentunya bukan dengan mencolek atau sebatas menempel atau meletakkan tangan saja. Berikut ini cara mudah untuk mempraktekannya kata muallif di sini. Yang pertama, membasuh kedua telapak tangan kita. Kedua telapak tangan kita kita basuh dengan air dan juga jari-jarinya kita basuh. Kemudian yang kedua meletakkan tangan kanan di atas hub yang kanan dan tangan kiri di atas hub yang kiri. Jelas? Tangan kanan di atas kaki kanan, tangan kiri di atas kaki kiri. Akan tetapi di sini perselisihan para ulama dalam masalah ini al-amru wasi' boleh tangan kanan ke tangan kiri atau tangan kiri ke tangan kanan. Kemudian mengusap bagian atas kedua khuf dengan sekali usapan. Pengusapan dilakukan sekali saja dan tidak perlu diulang. Jadi ketika kita cuci tangan kita dan juga jari-jari ini, kemudian kita letakkan tangan kanan di tangan di atas kaki kiri atau sebaliknya, tangan kanan di atas kaki kiri, kemudian kita usapkan sekali mengenai semua atas khuf kita dan itu sudah cukup sekali saja. Tidak perlu kita ulang-ulangi. Dan mengusap kedua kaos kaki atau sepatu, kaos kaki tentunya sama persis dengan cara mengusap kedua khuf. Sama. Kaos kaki kita usap dengan tangan kita. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi atau masih hadis yang juga diriwayatkan Al-Imam atau diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia juga Mughirah bin Syu'bah Beliau mengatakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa masaha ala al-jawrabain wan na'lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau mengusap kedua kaos kaki dan kedua sandal. Ini juga menjelaskan kepada kita tidak harus dengan sepatu. Boleh juga dengan kaos kaki ataupun sandal akan tetapi dia menutupi jari-jari kaki kita sampai kedua matahari kaki. Hadis ini sahih menjelaskan kepada kita Rasulullah juga mengusap kaos kaki dan juga sandalnya. Sebagai catatan bagi kita adalah hal-hal yang membatalkan usapan tadi. Apa saja yang membatalkan usapan kita tadi? Yang pertama, menanggalkan atau melepaskan khub yang sedang dipakai. Ketika kita tanggalkan itu, maka batallah kita hitungan al-mashu tadi. Hitungan al-mashu dibatalkan. Akan tetapi wuduknya apakah batal atau tidak? Pendapat yang kuat atau yang rajih di kalangan para ulama, wuduknya tetap sah apabila memang wuduknya belum batal. Kemudian yang kedua hadas besar yang mewajibkan mandi seperti junub. Ketika seseorang tadi al-masu alal khuffain, kemudian dia junub atau melakukan hubungan suami istri, maka al-masu alal khuffnya tadi, alal khuffainnya itu adalah batal. Maka itu wajib dilepas dan dia membasahi seluruh anggota tubuhnya. Karena dia dalam keadaan berhadas besar. Kemudian yang ketiga pembatalnya adalah habisnya masa waktu yang dibolehkan. Bagaimana itu? Seorang musafir tadi tiga hari. Dia sudah tiga hari al-masu al khufain Maka setelah tiga hari, itu wajib dibukanya. Wajib dibuka tadi sepatu atau kaos kakinya tadi. Untuk orang yang musafir. Kalau orang yang dalam mukim, maka waktunya satu hari satu malam. Jika sudah selesai satu hari satu malam, maka itu wajib dibuka dan wajib dibasahi air wajib dibasahi air. Kemudian jika uh, di sini muallim mengatakan ada tambahan semua hal yang membatalkan wudhu. Semua hal yang membatalkan wudhu. Jika yang dimaksud di sini membatalkan wudhu adalah al-masu yang pertama, itu tidak mengapa. Akan tetapi, wal, wallahu a'lam yang tertulis di dalam buku ini tidak perlu kita buat hal-hal yang membatalkan usapan itu adalah seluruh yang membatalkan wudhu. Kenapa? Karena contoh si pulan yang musafir hari pertama wudhunya batal. Kalau kita katakan di sini al-mashunya itu batal karena membatalkan wudhu, itu tidak benar. Berarti dia hanya cukup sekali al-mashu. Akan tetapi pendapat yang kuat dalam hal ini tidak. Yang membatalkan wudhu tidak membatalkan al-mashu tadi. Kemudian berbicara tentang al-mashu al-khuffain ada juga catatan dari kalangan ulama kita harus memakai khuf tadi harus dalam keadaan suci dari atau suci dengan menggunakan air. Bagaimana itu? Harus dengan berwudu. Kalau seseorang bertayamum umpamanya, dia juga mengangkat hadas kecil. Apakah setelah tayamum dia pakai khub dianggap setelahnya boleh dia almasu al-khufain? Tidak boleh. Karena merupakan menjadi syarat di sini ketika kita memakainya, memakai khuf tadi harus dalam keadaan suci, yaitu sucinya dengan air. Kalau sucinya dengan menggunakan tayamum, maka tidak dianggap. Karena memang ketika kita bertayamum, tidak ada kewajiban bagi kita mencuci kaki ataupun al-mashu ala al-khuffain karena tayamum rukunnya hanya niat dan juga mengusap wajah dan juga tangan sampai pergelangan saja. Jadi orang yang suci dengan tayamum tidak boleh bagi dia al-mashu al-khuffain. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah al-mashu al-khuffain sangat banyak. Hikmah mengusap khuf adalah untuk mendatangkan kemudahan dan juga keringanan bagi setiap muslim. Kesulitan yang kita hadapi umpamanya barangkali merupakan kesulitan untuk melepas khuf dan mencuci kedua kaki. Apalagi saat musim dingin atau ketika mendapati cuaca yang sama ya cuaca yang sangat dingin. Terkhusus bagi saudara-saudara kita mungkin yang memiliki musim salju, musim dingin, sangat sulit bagi mereka untuk mencuci kaki. Ataupun ketika dia membuka kaos kakinya dia akan merasakan kedinginan yang sangat dingin, maka ini merupakan kemudahan bagi saudara-saudara kita itu dan tentunya ini bukan hanya untuk mereka saja akan tetapi untuk seluruh kaum muslimin baik yang musafir atau yang merasakan dingin atau tidak merasakan dingin boleh bagi mereka untuk mengamalkan ini mempraktekkan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil A'la. Aqulu qauli hadza barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.